ليخبروه بما يجري بل لو أخبره عدلان ابتداء أن فلانا يشرب الخمر فله إذ ذاك أن يدخل ويبكي الدرجة الثانية التعريف فإن الجاهل لا فإن الجاهل لا يقدم على شيء لا يظنه ما يدل منكرا فإذا عرف أقلع عنه فإذا عرف أقلع عنه فيجب تعريفه باللطف فيقال له فإن الإنسان لا يولد عالما ولقد كنا جاهلين بأمور بأمور الشرع حتى علمنا العلماء فلعل فلعل قري قريتك فلعل قريتك قرية فلعل قريتك خاليا خالية من أهل العلم فه- فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إذعاء إذياء إيداء من غير إيداء ومن اجتنب محذور السكوت من ال- عن المنكر فاستبدل عنه محذور الإذياء بالإيذاء للمسلم مع الاستغناء الاستغناء عنه فقد وصل وصل وصل الذم بالقول وصل الذم بالقول Taib. Rukun yang keempat nafsul ihtisab. <coughs> Jadi rukun ingkar mungkar yang sebelumnya adalah hendaklah dilakukan oleh seorang yang sudah mukallaf mampu ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah bahwasanya suatu kumpulan tersebut telah di hadapan matanya. Ini sudah berhadapan di matanya langsung berhadapan. Yang ketiga bahwasanya kemungkaran tersebut yang melakukan adalah dari jenis manusia tersifati manusia. Di sini keluar dari manusia hewan-hewan ketika melakukan suatu kemungkaran maka tidak wajib untuk kita ingkari. Ada seekor ayam atau seekor kambing berbuat zina, berbuat apa seperti itu maka enggak masuk dalamnya untuk ingkarul mungkar. Nah, ini ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat adalah nafsul ihtisab. Walau darajatun wa adab. Nafsul ihtisab. Setelah kita membaca keterangannya yang dimaukan adalah cara pelaksanaan ingkar mungkar tersebut. Ini ini yang dimuakan oleh mu'alif nafsul ihtisab. Jadi cara melakukan suatu ingkar mungkar tersebut. Maka di sini mempunyai beberapa derajat dan adab. Ini punya derajat dan juga adab-adabnya bagaimana ketika ingkarul mungkar. ad satu ula, derajat yang pertama rifal mungkar yakni mengetahui suatu kemungkaran. Artinya sudah jelas, diketahui betul itu adalah suatu kemungkaran. Jangan sampai cuma sekedar suara-suara yang mencurigakan harus diingkari. Ini ya. Ini suara yang sangat mencurigakan atau itu orang itu mencurigakan. Belum jelas perbuatannya. Langsung iya ingkari. Nah, jangan. Jadi ayyarifal mungkar, betul-betul dia mengetahui suatu kemungkaran, jangan jelas. Maka di sini adabnya adalah falayam bahilahu ayastari kosam ala dari oirihi. Maka enggak sepantasnya baginya bagi siapa saja. Nah, dia itu untuk mencuri satu pendengaran. Ini ala dari oirihi terhadap rumah selainnya liyasma'a sautal autar autar dalam rangka untuk memperdengar mem, dalam rangka untuk mendengar suara-suara yang mencurigakan suara-suara yang ganjil ini nah ini ini nggak perlu untuk apa menguping misalnya ini di rumah ada seorang perempuan dan laki-laki nah ini Prasangka dia, wah ini mungkin berbuat zina. Atau mungkin berbuat kumpulan di situ para laki-laki kumpul. Mungkin lagi judi. Sehingga dia apa? nguping dari balik pintu ataupun dari balik jendela. Nah ini fala yang bahi, tidak pantas untuk dia lakukan. Jadi harus dia menang betul-betul tahu persis dalamnya siapa. Nggak perlu untuk menguping, nggak perlu untuk walayatarod trikal liyatrikal al hamri dan juga tidak pantas untuk dia mengendap-endap Nah, mengendap-endap untuk apa? Itu mencium, mencium satu bau untuk mendapatkan bau yaitu baunya homer. Ini, oh mungkin itu orang lagi minum, minum homer. Dicium-cium baunya, ya dinding-dindingnya, bau enggak? Tadi saya lihat bawa botol. Enggak tahu botol apa kah atau mungkin apa <clears throat> aqua atau botol sprite nggak tahu yang penting itu tadi orang laki-laki membawa botol banyak satu kertas biasanya orang mabuk-mabuk nah ini ini baru prasangka nah baru prasangka belum diketahui dengan pasti dia mencarinya dengan cara lubangnya diintip Nah, apa memperdengarkan suaranya bagaimana pembicaraannya kemudian dicium-cium dindingnya mungkin nanti akan terlihat akan tercium bau khamar seandainya minum homer, nah ini ini orang tidak beradab dalam ingkarul mungkar <clears throat> wala sama qad satara bisabin dan juga tidak untuk meraba-raba apa-apa yang telah tertutup dengan sebuah pakaian nah liya'rifa saqlal mismar untuk mengetahui bentuknya seruling bentuknya main-mainan tersebut ini dalam satu shipping ya misalnya di shipping ini tempat tempat kemaksiatan jelas kemudian mungkin apa RT atau RW atau Pak Lurah mengadakan satu shipping untuk menggerebek dan mengumpulkan alat musik atau minuman homer tersebut dikumpulkan. Nah, di shipping dikumpulkan barang-barangnya, orangnya pun apa bubar. Di sini ya orang yang ikut andil di dalamnya maka nggak usah ya untuk meraba-raba untuk apa bentuknya bagi amanah menikmati dibuka kainnya. Nah, wah oh, bentuknya bagus sekali ya. Kemudian coba suaranya bagaimana? Di apa? Ditiup serulingnya atau mungkin gitarnya dibunyikan-bunyikan. Nah ini, ini nggak usah. Nah, nggak usah dicoba-coba, nggak usah diraba-raba. Nah, untuk mengetahui bentuknya bagaimana, wah indah sekali, nggak usah. Nah, demikian juga mungkin ya seandainya ada shipping di sini misalnya, nang shipping HP-HP ya misalnya. Sudah biasanya situ itu biasanya HP-nya ada isinya yang porno, ada yang isinya bagus, ya mungkin apa morotal atau mungkin sekedar apa yaitu di situ gambar-gambar pemandangan. Nah ini ketika diketahui jelas enam Oh, di situ HP-nya penuh dengan gambar-gambar porno misalnya. Nah, maka seorang yang dia tahu, ya, seorang yang dia beradab ketika mengetahui jelas itu adalah gambar-gambar porno, nggak usah untuk melihat dari satu sampai selesai. Nah, ini dilihat gambarnya, nggak usah, cukup. Mungkin untuk meyakinkan melihat sebentar sudah ditutup. Nggak usah gambar satu ini kisahnya gini gini gini, pornya gini gini, gambar kedua gini gini gini gini. Ini enggak enggak perlu. Dan ini kalau seandainya dia melihatnya maka kurang beradab ya dan dia malah jatuh terhadap perbuatan zina itu zina mata. Nah, nah ini nggak usah menikmati, nggak usah melihat. Sudah jelas itu adalah gambar porno, sekedar untuk melihatnya untuk meyakinkan oh ya ter terjatuh itu betul-betul gambar porno nggak usah dilanjutkan sampai berlarut-larut lah ini ini masalah adab ingkarul mungkar wala ayas tahbiro nahu dan nggak usah nah meminta khobar kepada tetangganya diyuh biruhu untuk mengabarkan kepadanya bima yasri dengan apa yang telah terjadi ini ini sok ya. Mungkin misalnya semangat untuk ingkar mungkar. Sehingga tolong nanti kalau ada kemungkaran lapor ke saya. Ini mungkin orangnya apa? Orangnya kuat, orangnya pendekar, punya ilmu, punya apa? kelebihan. Jadi mentang-mentang ada kelebihan langsung dia bilang ke tetangganya, bilang ke <clears throat> rekan-rekannya, nanti kalau ada orang mabok, nanti kalau ada orang lapor ke saya, biar saya hajar, biar saya apa menasehatinya. Ini enggak usah. Balau ahbaro <clears throat> atlan ibtidaan bahkan seandainya enam bahkan yang harus dia lakukan ketika ada orang yang mengabarkan kepadanya enam orang yang adil ibtidaan dan dia orang yang mengawalinya bukan apa dia malah meminta tapi memang ada orang lain untuk mengawalinya oh ya kamu orangnya kelihatannya berani ya ini di sana ada orang-orang maksiat. Nah, ada orang-orang mabuk. Lebih lagi ketika dia seorang yang aparat misalnya seorang polisi. Kemudian dia lapor ke polisi tersebut. Pak polisi ini di sana ada orang-orang berbuat zina, ada minum khamar maksiat di sana. Nah ini. Ini segera bertindak. Nah, bukan <clears throat> harus nanti laporkan ke saya, ya. Ya kalau polisi nggak masalah. Kalau dia aparat pihak-pihak tertentu enggak jadi masalah. Enam kewajiban enam seorang apa polisi atau seorang aparat demikian untuk menerima suatu laporan-laporan yang hendaknya untuk diselesaikan. <clears throat> Lainnya, ini anna fulanan yasraba yasrabul khamra bahwasanya fulan minum khamr. Ini ini ada orang yang melaporkan kepada pihak-pihak tertentu. Ini jadi masalah. Atau melaporkan kepada orang yang dia memang sanggup untuk yang kalau mungkar, ada kemampuan ini. Mungkin sebagai Pak RW misalnya ada kemampuan untuk mengkarinya dilaporkan. Fala idaka hul nam wa yungkir. Dan baginya orang tersebut yang dia mendapatkan satu laporan dari pihak-pihak yang memang mungkin berwajib ya maka dia ketika itu hendaklah masuk Nam dan mengingkarinya. Ini pihak tadi, polisi atau mungkin Pak RW dengan para pemudanya dengan para anggota-anggotanya nah menyuruh untuk mengingkari masuk dan mengingkari perbuatan tersebut. Ini ini darajatul ula tingkatan yang pertama. <clears throat> Kemudian ad-darajatus tsaniyah, derajat yang kedua at-ta'rif mengenalkan ini pembahasannya hampir sama dengan yang sebelumnya masalah apa marhalah ya ada lima yang kedua adalah at-ta'rif yaitu mengenalkan mungkin orangnya jahil yang melakukannya ini dikira dia orang dikira ini suatu kebaikan dia lakukan orang jahil kadang nggak mengetahui tidak tahu dikira baik ternyata satu kemungkaran tapi nggak tahu dan seandainya tahu dia akan meninggalkannya tidak melakukannya ini fa innal jahila yuqdimu ala syai maka sesungguhnya seorang yang jahil orang yang tidak mengerti itu akan mengedepankan atas sesuatu artinya akan melakukan sesuatu la yadunnuhu mungkaron enggak menyangka bahwasanya itu adalah satu kemungkaran enggak menyangka dia dahulukan, dia amalkan, dia berbuat seperti itu, Enggak tahu padahal suatu kemungkaran. Faida arafa dan seandainya dia mengetahuinya. Nah, seandainya orang kecil itu mengetahui itu adalah suatu kemungkaran, niscaya akla akla'a anhu, dia akan meninggalkan, akan segera mencabut dari perbuatan tersebut. Leni, seandainya tahu tapi enggak tahu, terus dia dalam kemungkaran tersebut. <clears throat> fayajibu ta'rifuhu bil lutfi maka wajib nam baginya bagi orang yang ingin meng mengingkarinya untuk mengenalkan dengan cara lemah lembut itu kemungkaran dengan cara lemah lembut fayuqalu maka dikatakan kepadanya orang yang jahil dikatakan kepada orang yang jahil innal insana la yuladu aliman ini bahasa yang lemah lembut menurut beliau. Beliau memberi contoh bahasa yang lembut disampaikan kepada orang yang jahil, orang yang bodoh, sesungguhnya manusia itu tidaklah dilahirkan dalam badan seorang yang alim, yang berilmu. Ini manusia semuanya kita, ya. Dilahirkan dalam keadaan apa? Tidak mengerti, tidak apa berilmu. Walaqad kunna jahilina dan sungguh kami dunia ini kami yaitu contoh ya orang yang ingin ingkar mungkar kepada orang yang jahil. Sungguhnya kami, sungguhnya saya dulu itu ada termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, nggak mengetahui bi umuri syar'i perkara-perkara syariat nggak tahu, hukum-hukum nggak tahu. Hukum sholat, hukum ini halal, ini haram nggak mengetahuinya. Hatta alamana al ulama sampai para ulama orang-orang yang berilmu mengajarkan kepada kami sebuah hukum, sebuah tata cara salat, tata cara wudu, masalah halal, masalah haram, kami jadi tahu. Ini. Fala alla qaryataka holiyatun min ahli ilmi. Dan mungkin barangkali desa engkau wahai saudara, ya ahi, nam kosong dari apa para ulama, kosong dari seorang yang alim, ahli ilmi maklum, engkau enggak mengetahuinya. Nah ini, ini bahasa-bahasa yang apa? Lembut, bahasa-bahasa yang pantas untuk disampaikan kepada orang yang jahil, bukan langsung apa? diingkari dengan keras. Nah, dengan keras. Dia mungkin ngerokok ya, misalnya. Ngerokok. Orang jahil enggak mengetahui. Langsung dengan keras langsung direbut rokoknya kemudian diinjak-injak rokoknya ini orang jahil nggak tahu apa akibatnya tentunya orang jahil nggak akan seneng kok begini sih kamu siapa tahu-tahu datang langsung merebut rokok saya yang terjadi adalah biasanya akan terjadi satu perkelahian. Nah mungkin akan terjadi perkelahian antara yang jahil dengan yang engkal mungkar tersebut. Maka sampaikan dengan cara lemah lembut kayak tadi. Nah, tentunya insya Allah mudah-mudahan orang yang jahil akan mengerti, akan paham daripada dengan cara yang kasar. <clears throat> Fahakada yutalattaf. Demikianlah Nam, dilembutkan bihi dengannya. Liyasula ta'rif agar supaya menghasilkan apa? Yaitu ta'rif mengenalkan, dia akan paham, akan mengerti. Min ghairi ida tanpa menyakiti hatinya. Tanpa menyakiti hatinya, dikenalkan. Waman, waman istanaba mahdura as-sukutu anil munkar. Maka barang siapa yang dia menjadi satu kemungkaran as-sukut dia diam setelah dia melihat satu kemungkaran dia berusaha untuk menjauhi suatu bahaya Nah, suatu maksiat-maksiat. Nam kemudian dia melihatnya, tapi diam. Dia diam setelah melihatnya, di hadapannya langsung ada. Fastabdala kemudian dia menggantinya anhu darinya, yaitu mahdurul ihda ilmu muslim, menggantinya darinya bayi tersebut dengan cara menyakiti. Ini ya. Tadinya dia sudah enggak mau, Pokoknya berusaha untuk menghindari maksiat-maksiat, tapi kudrallah di dihadapannya langsung ada. Maka ketika itu dia menggantinya dengan apa? iza Yaitu dengan cara yang menyakiti kepada muslim tersebut. Mal istighna'i anhu. Padahal dalam keadaan belum waktunya, belum, belum apa belum waktunya untuk bersikap menyakiti. Nam, belum waktunya, belum butuh untuk disakiti. Berbeda ketika orang-orang yang sudah ngeyel, yang sudah memang apa ya susah dinasehati susah untuk kembali silahkan kalian untuk bersikap keras nah untuk bersikap keras langsung direbut rokoknya langsung diinjak-injak Gak jadi masalah ketika sudah memakai pakai marhalah sudah tahu hukumnya nah sudah tahu nasihat berkali-kali tapi tetap ngeyel ini enggak jadi masalah nah tapi seandainya belum mengetahuinya kemudian dia muncul di hadapannya suatu kemungkaran jadi kemudian diganti dengan cara menyakiti kayak tadi enam maka fakot hosala damma bil baul maka sungguh kedudukannya dia seperti mencuci darah dengan apa air kencing ini kedudukannya mungkin apa bajunya sudah kena darah. Ingin bersih. Nah, tapi sayang mencucinya dengan suatu yang nasis, tentunya tambah kotor. Demikian juga ingkal mungkar, ketika maunya baik, ya, ini orang jahil tapi dihadapi dengan yang menyakiti, yang hatinya sangat tersakiti, apa akibatnya? Ya sudah. Akhirnya kemungkaran-kemungkaran bertumpuk-tumpuk terjadi suatu perkelahian sehingga darah mengalir di antara keduanya. Taib. Ini derajat yang kedua Allah alam bisawab ilahuna subhanallah anta